Ikhwani fid din, azdani wa azdakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya terhadap kitab Syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Perhatikan situ, perhatikan. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuki <clears throat> yang berikutnya yaitu halaman 132 itu ya. Ya kan? Naam. Walam a'lam ila sa'ati hadhihi anna syai'an min kitab as-sunnah khussa bil ijma'. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku tidak pernah mengetahui sampai detik ini, sampai saat ini ada sesuatu dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dikhususkan dengan ijma. Kata beliau. Jadi beliau tidak mengetahui kalau ada ijma itu bisa mengkhususkan Al-Qur'an dan sunnah Apa maksudnya ya? Berarti kalau nggak diketahui ya kita juga nggak tahu, gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat wa kama anna nila a'lam dzalika bitatabbu' fa huwal ma'qul aidan sebagaimana kita pun nggak tahu dengan tatabbu' tatabbu' itu apa sih mengecek dan meneliti jadi sebagaimana aku pun nggak tahu setelah pengecekan dan penelitian fahwal ma'qul itu, tapi itu juga masuk akal itu loh. Fala yumkin an yukhassisa. Fala yumkin an yuhas al-Qur'an was sunnah bil ijma'. Maka nggak mungkin nah dikhususkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ijma'. Ada ijma' yang mengkhususkan lafaz yang umum dan Al-Qur'an dan Sunnah. Itu nggak mungkin. Li'anna al-ijma'a la budalahu min mustanad karena yang namanya ijma' kesepakatan itu harus ada sandarannya. Harus, nggak boleh sembarangan wala yumkin an tajma' wala yumkin an tajma'al ummatu ala ghairi dalil dan tidak mungkin semua umat itu berkumpul di atas apa? Eh berkumpul atau na'am barakallahu fikum berkumpul di atas selain dalil. Fal ijma'u dalilun ala dalil. Sekarang ijma' itu dalil bukan? Dalil tapi di atas dalil gitu loh. Paham ya? Ijma' itu kan dalil tapi di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya gitu maksudnya. Kalau men ijma' atau ijma' itu Boleh enggak? Enggak boleh karena Al-Qur'an, As-Sunnah, qiyas sahih, ijma' empat ini. Al-Quran, As-Sunnah, terus apa tadi? Al-Qiyas As-Sahih, terus Ijma. Nah, Ijma ini dalil, tapi di atas dalil lagi gitu loh. Apa maksudnya? Maksudnya Ijma itu dalil di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak boleh terlepas dari itu. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Walaysa dalilan bila dalil. Dan bukan Ijma itu dalil tanpa dalil fala yumkin ijma' illa min dalilin min kitabin aw sunnatin masyaallah. Enggak mungkin ijma' terjadi kecuali sumbernya dari dalil Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Paham ya? Ijma' sepakat, kampung ini semuanya sepakat bahwasanya rokok itu halal. Wah, sandarannya apa? Sandarannya cuma akal, pemikiran, bukan Al-Qur'an sunnah bukan ijma'. Maksudnya ya, dari ijma' itu syaratnya apa? Sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti misalnya ijma' sepakat kaum muslimin, mutakaddimin mutaakhirin, terdahulu sama saat ini salat lima waktu itu wajib. Ada dalilnya itu? Dalilnya banyak. Itu berarti ijma'. Kita lihat. Walakin qad yakhfad dalil bisababi tasarrufi ba'dun nas akan akan tetapi terkadang dalil itu tersembunyi enggak nampak gitu loh dengan sebab apa perbuatan sebagian manusia fayaqul maka ada yang mengatakan yuhram kata bil ijma' ini diharamkan secara ijma' wa dalil minan nasi mawjudun dalil dari dalilnya dari Al-Qur'an itu ada lakinnahu la ya'ti bihi tapi dia enggak bisa mendatangkan dengannya summa ba'da dalil kemudian setelah itu ma'atuliz zaman bersamaan dengan panjangnya waktu wa tanaqulul ulama ba'dhum wa tanaqunam wa tanaqulul ulama ba'dhum min ba'din dan saling menukilkannya para ulama sebagian mereka dari sebagian yang lainnya yunsad dalil akhirnya dalilnya dilupakan Nah, seperti ini. Ini sebenarnya nah barakallahu fikum kalau cuma semata-mata ijma' itu tanpa dalil kan enggak benar. Ijma' itu pun mereka setelah tatabu' istiqra' mengecek dan meliti akhirnya menyimpulkan ijma' dengan dalil itu loh, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa qawluhu kama qad khussa bil qiyas min huma ya'ni bihi al-qismus sadis, pembagian yang keenam kata Syaikhul Faimin. Apa itu? Takhsisul Qur'an was sunnah bil qiyas mengkhususkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan kias Misalnya Allah ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Penzina lelaki dan penzina perempuan, maka cambuklah masing-masing di antara keduanya dengan berapa cambukan? 100 kali cambukan. Ini pun kalau yang berzina itu apa? Yang belum menikah, masih bujang atau masih gadis, maka nanti dia dicambuk 100 kali cambukan, setelah itu dikapakan diasingkan selama setahun. Tapi kalau yang berzina itu orang sudah menikah, sudah bersuami atau beristri diapain? Dirajam sampai meninggal. Az-zaniyatu wa na'am asy-syekhatu wa wasyekhatu idza zanaya farjumuhu ma'al battah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Itu yang dinukilkan para ulama yang sudah dimansuh ayatnya. Enggak ada dalam Al-Qur'an lafaz itu. Asy-syekhu wasyyekhatu idza zanaya farjumuhu ma battah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Seorang lelaki atau wanita yang sudah tua, sudah menikah, nah barakallahu fikum, atau sudah tua lafaznya gitu walaupun dikritik sebenarnya. Nah, apabila mereka berzina maka lemparilah batu mereka kedua-duanya sampai meninggal. Sebagai bentuk hukuman dari Allah taala dan Allah taala zatnya Maha bijaksana dan juga nah barakallahu fi zat yang Maha perkasa. Tapi ayat ini enggak ada lagi dalam Al-Qur'an. Tapi hukum rajam masih berlaku enggak? Masih berlaku. Itu aja. Kita lihat Faqauluhu az-zaniyah tashmal hurrah wal, wal amah. Zaniyah, penzania perempuan atau penzani eh, penzina wanita mencakup apa? Yang merdeka dan yang budak. Amah itu budak wanita. Jadi kalau antum menamakan perempuan, eh, kalau laki kan Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Ya enggak? Eh, Mas muka Abdullah, Mas muki Amatullah. Amatullah itu hamba wanita Allah. Paham ya? Antum sering dengar kadang lafaz gitu ya. Nah, jadi hurrah itu wanita yang merdeka, amah itu budak wanita. Wa qalu az yashmal al-hur wal 'abd. Sama. Penzina lelaki mencakup yang merdeka dan juga yang budak. Lakin az-zaniyatu Lakin az-zaniyatu na'am talakan az-zaniyata qad khussisa minha al-amah biqouli ta'ala fa idza uhsinna fa in atayna bi fahsyatin fa 'alayhinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Fahuna khussal Qur'an bil Qur'an. Namun apabila yang berzina tadi itu, eh, nah barakallahu fikum budak wanita yang mereka mendatangi perkara fahsyah itu perzinaan, maka mereka mendapatkan setengah setengah hukuman apa yang dihukumkan kepada wanita yang merdeka. Berarti berapa? 50 kali cambukan. Ya enggak? Ya kan setengahnya kan? Naam. Ini dikhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Semula pertama umum kan? Az-zaniyatu waz-zani umum enggak? Umum. Tapi ternyata di sini ada ayat yang lain menyebutkan kalau seandainya itu budak wanita mendapatkan setengah hukumannya. Khusus berarti kan? Naam. Wazani zani in kana 'abdan fa nah, Sekarang kalau yang berzina itu budak laki-laki bagaimana? Kalau budak perempuan jelas setengah adabnya, setengah setengah hukumannya 50 kali cambukan. Tapi kalau budak laki-laki berapaan itu? Kalau budak perempuan tadi kan berapa? 50 kali cambukan kan? Setengahnya kan berarti? Naam. Nah, kalau budak laki-laki bagaimana? kalau najliduhu najal jaldatan kiasan al-amah. Kita tetap mencampuknya 50 gitu loh. Dikiaskan kepada budak wanita. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Ketika laki-laki yang merdeka, perempuan yang merdeka, dalam keadaan mereka belum menikah itu pun dicambuk sama-sama 100 kali. Ini ketika sama-sama budaknya juga 50 kali. Paham? Naam. Wa hadhil mas'alatu qad yuqalu fiha permasalahan ini ada yang mengatakan innal qiyas sahihun. Qiyasnya benar. Wa yakhussu bihil umum, tapi yang mengkhususkan dengannya adalah lafaz umum. Wa qad yuqal innal aula an yabqal umum ala umum Ada yang mengatakan yang umum tetap di bawah ada umum, yang umum biar umum, wala yukhassas bil qiyas dan enggak perlu dikhususkan dengan qiyas. anna dalalatul lafzi ala afradihi dalalatul lafziyah. Dikarenakan penunjukan lafaz atas in, per individu itu adalah penunjukan secara lafaz. Bi muqtada lughatus syari' dengan semata-mata dengan bahasa syariat ini, ya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal qiyas dalalatuhu aqliyah, sedangkan qiyas itu dalilnya pakai akal. Dikiaskan pakai akal kan? Naam. Wa dalalatul lafdhiyah min asy syar muqaddamah, sedangkan pendalilan secara lafaz dari syariat itu lebih didahulukan. Nah, ini sekedar kritikan saja. Jadi kalau yang umum tetap umum, yang khusus khusus dulu kata beliau. hadza naqul idza zana al-'abdu yujlad mi'atu jaldah. Oleh karena ini tetap umum Apabila yang berzina itu seorang budak lelaki, maka dia dicambuk 100 kali. Idan jika demikian asbah taksimul mukhassas nam hasba atau barakallahu fikum hasba kalam ma'alif kal ati. Ada lima Taksisul Quran bil Quran, taksisus sunnah bil sunnah, taksisul Al-Quran bil sunnah, taksisus sunnah bil Quran, taksisul Quran bil ijma'. Ala ra'yina la yasih kesem. Namun berdasarkan pendapat kami eh, tidak benar pembagian ini. as yang keenam takhsisul Quran was sunnah bil qiyas wa nara anna fihi dan kami pun masih berpandangan ini perlu dicek lagi, perlu dilihat lagi. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum cuma empat ujung-ujungnya. Kalau yang ijma tadi mengkhususkan Al-Qur'an dengan ijma tadi apa? Berdasarkan pemikiran berdasarkan pendapat kami enggak benar pembagian ini, ya kak Kalau yang keenam kata beliau perlu cek lagi yang mengkhususkan dengan kias tadi. Jadi total ada empat No mengkhususkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dengan As-Sunnah, Al-Qur'an dengan As-Sunnah, As-Sunnah dengan Al-Qur'an itu empat tok yang, yang sahih.